Pada pembicaraan pertama yang lalu kita membicarakan masalah ikhlas dan perintah agar di dalam kita menjalankan amal ibadah dengan ikhlas. Dan ikhlas merupakan sebuah kata yang sangat sangat mudah untuk kita ungkapkan. Sangat mudah untuk dibicarakan, namun sangat sulit dan berat untuk dikerjakan sebagaimana disebutkan oleh salah seorang salafus soleh yaitu Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat yang lebih berat yang ada pada diriku dibandingkan dengan niatku karena niat tersebut senantiasa berbolak-balik di mana yang membolak-balik adalah syaitan. Ya. Yang membolak-balik adalah uh, senantiasa bisikan-bisikan syaitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang uh, hati kita berada di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, Inna kuluba bani, inna kulubni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrif haitsu yasha rawahu muslim bahwa hati-hati anak Adam berada di antara jari jemarinya Allah, kapan Allah akan memalingkannya sekehendaknya. Maka kita minta kepada Allah dengan doa kita, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkan aku, aku di atas agamamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa syaitan akan senantiasa untuk menggoda anak-anak Adam. Syaitan akan senantiasa untuk menjerumuskan semua manusia Iblis bersumpah kepada Allah, فَبِعِزَّتِكَ لَوْيَنَّهُمْ أَجَمَعِينَ illa عِبَادَكَ minhumul mukhlasin." Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan syaitan senantiasa goda anak Adam. Semuanya sampai Nabi pun juga ada korin dari jin. مَا مِنْكُمْ مِنَ حَدٍ illa wa qad بِهِ قَرِنُهُ مِنَ minal jin مِنَ qarinuhu Qalu wa iyyaka qala wa iyyaya illa anna Allah anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin akhrajahu Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali di situ ada korin. Diberikan korin dari jin dan juga dari malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk anda ya Rasulullah? Iya, termasuk diriku. Kecuali Allah SWT telah menolongku atasnya. Yaitu korin tersebut masuk Islam. Sebagai ulama mengatakan, fa Aslam yaitu masuk Islam Sebagian mengatakan yaitu Islam di sini adalah tidak bisa berbuat apa-apa pasrah. Kemudian tidak bisa memerintahkan diri kecuali dengan kebaikan. Maka di sini betapa besar pengaruh dan godaan syaitan untuk menggelincirkan orang sehingga dia di dalam beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan apabila kita bisa berbuat dengan ikhlas di dalam beramal maka bisa kita jadikan sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang ikhlas. Sebagaimana penulis mengatakan, "Wala yafutuni fi hadzal bab an adzkura laka min fawaid al-ikhlas fid dunya qabla al-akhirah." Tidak tertinggal bagiku pada bab ini untuk aku sebutkan padamu dari faedah-faedah ikhlas dalam kehidupan dunia sebelum nanti di akhirat. Maka di sini keutamaan ikhlas yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya ketika dia beribadah, beramal semata-mata mengharapkan Allah Rabbul Alamin, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah, maka akan mendapatkan bagian dari dunia sebelum nanti Allah memberikan di akhirat. Fa innaka tastati'u at-tawassul ila Allah bi'amalika allati akhlasta fiha lahu subhanahu. Dan engkau bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalmu yang kau lakukan dengan ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala liyanqudhaka min liyanqudhaka min kulli karbin wa syiddah. Untuk menolongmu di dalam apa? Dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengambil wasilah Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wa wabtaghu ilaihi wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambil wasilah, bertawassul. Maka di antara tawassul, di antara faedah ikhlas adalah bisa kita bertawassul dengan keikhlasan kita kepada Allah dalam kita beramal sehingga kita bisa menjadikan amal yang ikhlas tersebut untuk sesuatu yang kita minta kepada Allah dari urusan-urusan dunia. Sebagaimana hadis dari Abi Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salatu ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا ألبث قبلهما أهلا ولا مالا فنأ بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت وضوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقظه على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا وبقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang pergi sebelum masa kalian sehingga mereka masuk ke dalam gua ya. menyebabkan mereka bermalam di dalam gua dan mereka masuk ke dalamnya kemudian apa ada batu yang menutupi gua tersebut yang jatuh dari gunung kemudian menutup pintu pintu gua sehingga tiga orang tersebut tidak bisa keluar dari gua tersebut mereka berkata, ya, sesungguhnya kalian tidak bisa selamat, artinya tidak bisa keluar dari pintu ini, dari batu ini, dari gua ini yang tertutup oleh batu tersebut, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal baik kalian. Maka salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah, dulu aku punya kedua orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, dan aku ya, tidaklah uh, memberikan atau tidaklah aku menyajikan kepada anak dan keluargaku ya, yaitu susu sebelum aku berikan kepada keduanya. <clears throat> Kemudian apa katanya? Sampai ketika aku mau menyiapkan susu untuk keduanya, keduanya tidur. Ya. Aku mendapatkan keduanya tidur dan aku tidak ingin membangunkan keduanya. Dan aku ingin memberikan susu tersebut tidak aku berikan kepada uh, keluargaku kepada anak dan keluargaku sebelum kepada kedua orang tua tersebut. Kemudian setelah aku diam beberapa saat, sementara gelas berada di tanganku dan aku menunggu keduanya bangun sampai fajar. Sementara anak-anak mereka saling menangis ya di samping kakiku karena apa? Merasa lapar. Dan aku berikan kepada kedua kepada anak-anakku sebelum kepada kedua orang tuaku. Dan kemudian keduanya bangun dan minum. Ya Allah, seandainya apa yang aku lakukan ini adalah mengharapkan wajahmu, maka hendaklah bukakan kami dari gua ini, dari pintu ini, dan lepaskan batu tersebut dari dari pintu gua. Kemudian terbukalah sedikit, namun mereka masih belum keluar. Kemudian yang lain mengatakan, Allahumma inna kanat li ibnatun, ibnatu ammi. Ya Allah, aku dulu punya ada anak perempuan dari pamanku kanat ahabban nas ilayya dan dia termasuk wanita yang paling aku senangi. Dalam satu riwayat dikatakan kuntu uhibbuha ka di ma yuhibbu rijal an-nisa sebagaimana biasa laki-laki mencintai wanita. Fa aradtuha ala nafsiha dan aku ingin ya dikatakan makna aradtuha ala nafsiha yaitu ingin jima bersamanya. Ya. Famtana'at minni hatta almatta biha sanatun minan sinin. Namun dia tidak mau sehingga suatu saat datanglah waktu paceklik ya fajatni dan dia datang kepadaku fa'ata itu ha'ishrina wa dinar aku berikan kepadanya <clears throat> dua ratus dua puluh dinar ya puluh dinar ya dan dengan syarat ala an takhalli baini wa bain dengan syarat agar dia mau aku tiduri ya fa'altu hatta idza tu 'alaiha kemudian fa'alat dia melakukan sehingga ketika aku sudah siap ya mampu untuk tidur bersamanya. Dan riwayat dikatakan falamma qa'atu baina rijlaiha qalat ittaqillah. Ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya, artinya siap berzina, orang wanita tersebut berkata ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, takulah kepada Allah. Wala tafuddal khatima illa bihaqqihi. Dan jangan engkau pecahkan al-khatim yaitu cincin. Maksudnya di sini janganlah engkau berzina kecuali dengan haknya, kecuali dengan pernikahan fansaraftu anha ketika dia sudah berbicara berbicara begitu lalu aku meninggalkan dia wahia habbun nasi padahal dia termasuk orang yang paling aku cintai yang aku ingin tidur bersamanya sudah lama aku idam-idamkan untuk tidur bersamanya namun ketika dia mengatakan takutlah kepada Allah jangan kau robek cincin kecuali dengan hak Allah yaitu janganlah kau berzina kecuali yang harus menikah maka aku tinggalkan dia Padahal dia orang yang paling kusintai yang aku idam-idamkan. Watarok tu zahab itu a'taituha. Dan aku tinggalkan emas yang aku berikan padanya. Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fi fanfarajat sakhratu ghaira annahum la yastati'una al khuruja minha ya Allah apabila aku melakukan yang demikian ini mengharapkan wajahmu ia itu tidak jadi berzina karena takut kepada engkau, maka lepaskan kami dari kesulitan ini, yaitu dari tertutupnya pintu atau gua dari batu tersebut. Kemudian batu bergeser, tapi mereka belum bisa keluar darinya. Kemudian, ikhwan fitin rahimani Rahimahullah, orang yang ketiga, dia juga demikian. Allahumma istajartu ujara. Ya Allah, dulu aku menggunakan pelayan, menggunakan pegawai, pegawai ataituhum ujrohum. Aku beri kepada mereka, yaitu upah-upah mereka. Ghaira rajulin wahidin. Selain seorang di antara mereka, mereka di mana dia taruh allazi allazi lahu wa dhahab Dia meninggalkan, yaitu upahnya. Dan dia pergi begitu saja. Fasammartu ajrahu hatta kasrat minhul amwal. Kemudian aku biarkan ya apa namanya upahnya tadi sehingga berkembang dan menjadi harta yang banyak. Lalu pada satu saat faja'ani ba'dahin orang tersebut datang faqala ya Abdullah dan mengatakan wahai hamba Allah adili ajri ya berikan kepada aku ongkos itu upah tersebut yang dulu belum aku ambil apa aku katakan padanya kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal ambil semua apa yang engkau lihat itu semuanya upahmu dari onta, sapi, kambing, ya termasuk juga rokik yaitu budak. Ya. Dan orang ini berkata, Ya Abdullah, la, tasta, la, la tastahzi'u jangan engkau memperolok-olokku. Fakultu la astahzi'u Aku katakan, aku tidak memperolok-olokmu. Karena dia yang perkaryawan tadi, pelayan tadi merasa gajinya, upahnya tidak sebesar dan sebanyak itu. Sehingga dia menganggap tuannya tadi, juragannya, bosnya tadi, dianggap memperolok-olok. Dia jawab, bosnya menjawab, aku tidak memperolok-olokmu. Lalu apa? Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk min syai'a. Diambillah semuanya oleh sang pelayan atau oleh sang karyawan tadi di mana upahnya sudah menumpuk karena berkembang, berkembang dengan kejujuran sang bos tadi tidaklah diambil sedikit pun dan dikembalikan semuanya. Dengan melakukan yang ikhlas demikian, dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah apabila aku melakukan itu mengharapkan wajahmu, فَفَرِّجَ ma nahnu fihi, فِيهِ sakhratu fa kharaju yamshun. Maka lepaskan kami dari kesulitan ini, kemudian batu bergeser, mereka semuanya bisa keluar. Subhanallah. Keikhlasan di dalam beramal keikhlasan dalam kita melakukan suatu ibadah kepada Allah Rabbul Alamin akan memberikan buah yang sangat besar tidak hanya nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin tapi dalam kehidupan dunia ini berbeda dengan orang yang tidak ikhlas dalam beramal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-18 man kana yuridu al-ajilata ajalna lahu ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuma madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan al-ajilah, segera di dunia, ingin mendapatkan balasan di dunia, baik berupa harta, berupa ketenaran, berupa jabatan, berupa kedudukan, berupa apa saja, ajalna lahu manasya liman nurid. Kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki dan kepada apa yang kami kehendaki. Kemudian kami berikan kepadanya neraka jahanam masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terlempar. Disebutkan oleh Muhammad bin Salih dalam ayat ini ketika menjelaskan dalam syarah Radus Salihin, apa kata beliau? Di sini orang yang mengharapkan balasan segera di dunia, yang seharusnya dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah Allah Rabbul Alamin, tapi dia minta balasan di dunia, ya apa? Maksudnya balasan di sini minta bukan minta kepada Allah, tapi dia ketika membuat berbuat amal, misalkan bersedekah ingin dipuji. Ketika dia berdakwah ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan. Maka apa kata Allah? Ajalna lahu manasya. Dia belajar ilmu, ingin dikatakan seorang yang alim. Dia berjuang, ingin dikatakan pemberani. Ya. Dia baca Quran, ingin dikatakan qori. Dia keluarkan hartanya ingin dikatakan sebagai dermawan. Ajalna lahu fiha manasya. Kami berikan, kami segerakan balasan di dunia. Tapi dengan syarat mukoyat, yaitu dengan catatan manasya liman nurid. Bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang yang tidak ikhlas di dalam beramal, tidak semua orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah ingin kedudukan, bisa jadi dia dapat kedudukan. Ingin dipuji, bisa jadi dapat celaan. Tidak semua dapat. Namun yang pasti semuanya, summa ja'alna lahu jahannam, yaslaha mazmum madhura. Kami berikan kepadanya neraka, na'udzubillah min dalik. Dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ketika Muawiyah mendengarkan tiga orang yang dihisap pertama kali yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, dia langsung menangis dan pingsan. Subhanallah namun kalau seorang melakukan ibadah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganjarannya tidak hanya di akhirat, di dunia pun juga akan diberikan dan bisa dijadikan sebagai tawassul dalam kita beribadah kepada Allah. Fandur akhi, kaifa farrajallah kata penulis. Perhatikan wahai saudaraku, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan mereka menyingkirkan as-sakhra an haula'i al-makrubin, menyingkirkan batu dari pintu gua dari orang-orang yang itu kena musibah tersebut yaitu masuk dalam gua dan tertutup oleh gua. Dengan apa? Bisalihi a'malihim wa ikhlasihim lillahi ta'ala. Karena amal-amal soleh mereka, karena keikhlasan mereka di dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. وما سبب الذل والهوان الذي تقع فيه البشرية وتتخبط به illa adamul ikhlasi lillah dan tidak ada sebab yang bisa mendatangkan kepada kehinaan yang akan dialami oleh manusia kecuali tidak adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya Abdullah, ala yujad ladaika min salil a'mal ma tatawassalu fihi ila Allah taala. Ya. Wahai hamba Allah, wahai saudaraku, tidakkah di sisimu ada amal yang soleh di mana engkau bisa bertawassul kepada Allah dengan amal tersebut. Ya. Agar apa? Liyukhlisaka min karbika wa shiddatika agar Allah Subhanahu wa taala menetaskan dari kesulitanmu. Maka di sini kita perhatikan ketiga orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ditolong oleh Allah disebabkan amal-amal yang mereka lakukan dengan ikhlas. Maka yang paling pantas dan paling kita butuhkan pada zaman sekarang ini, kita perhatikan dari amal-amal kita yang ikhlas, barangkali dari sekian lembar yang kita lihat, hanya ada beberapa lembar atau satu lembar atau hanya beberapa baris dari amal kita yang berlembar-lembar atau mungkin berjilid-jilid, kita hanya dapatkan satu baris, dua baris, tiga baris. Yang ikhlas kita minta kepada Allah, yaitu apa bertawassul, mudah-mudahan diberikan oleh Allah istiqomah diberikan astabat dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan fitnah, penuh dengan subhat dan syahwat, penuh dengan gemerlap dunia, penuh dengan berbagai macam godaan ini. Dan setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda anak Adam karena mereka iblis sudah bersumpah فبعزتك لأغوينهم أجمعين illa عبادك منهم mukhlasin Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan goda, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Dari keikhlasan tersebut, kita lihat sejarah Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah yang sangat besar. Dari fitnah yang memang sangat ditakuti oleh Nabi SAW kepada umatnya. Yaitu fitnah Tunisa. Fitnahnya wanita. Wandur ilal bala'illadzi waqa'a bihi Yusuf alaihi salam Perhatikan bagaimana ujian yang terjadi kepada Yusuf alaihissalam. Innahu bala'u ta'arud zina, Di mana dia diuji, dihadapkan dengan zina. Sumbandur kaifa ishtaddat al-igra'at bih. Kita lihat bagaimana sungguh amat besar godaan yang dialaminya. Tajam'at alaih. arada syaitan an yuki'ahu fi zina falam yuflih. Syaitan sangat menginginkan Yusuf terjatuh kepada perbuatan zina, namun tidak berhasil. ومن الإغراءات البلحة كونه شابا يفيد بالحيوية والجنس وكان عذابا حسن الوجه dan yang paling godaan yang paling benar-benar mendorong untuk Nabi Yusuf bisa terjatuh kepada zina, dia kedudukannya sebagai seorang pemuda. Di mana seorang pemuda sangat besar syahwatnya, sangat besar nafsu seks, seksnya. Ya. Sementara dia adalah orang yang tampan. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uqiya Yusuf Satrul husni." Akhrajahu Ibn Abi Syaibah wa Ahmad dan Imam Syalbani bahwa Nabi Yusuf diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya separuh dari ketampanan yang ada di di dunia ini. Subhanallah. Fahada yaj'alu da'il ilha wal ighra min janib muratil malik al-aziz asyadu aqwa. Dengan ketampanan yang dimiliki Yusuf ini membuat apa? Membuat godaan ya yang dilakukan oleh uh, istri dari penguasa pada saat itu ya sehingga membuat Nabi Yusuf hampir saja terpengaruh dengan rayuan yaitu Zulaikha. Tapi kenapa beliau diberikan oleh Allah pertolongan ya diberikan oleh Allah kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin yang demikian kami palingkan dia dari asu wal fahsya, dari perbuatan jelek dan perbuatan keji yaitu zina. Innahu min al mukhlasin. Karena apa? Karena sesungguhnya Yusuf merupakan di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Subhanallah, itu kedudukan ikhlas bisa menyelamatkan orang dari suatu perbuatan yang sangat-sangat besar di hadapan Allah yang bisa menghancurkan dirinya di hadapan Allah dan bisa menggugurkan orang tersebut, bisa menjatuhkan kepada derajat yang hina, yaitu perbuatan zina. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Kurang apa melihat ke kecantikan Zulaikha? Kurang apa melihat kedudukannya? Kurang apa tidak ada siapapun kecuali berdua di kamar terkunci rapat, digoda oleh wanita. Jangankan sekarang digoda oleh wanita, wanita jauh dikejar oleh laki-laki. Ini digoda oleh wanita. Dan Nabi Yusuf alaihissalam manusia biasa. Manusia pilihan adalah pilihan sebagai Rasul. Tapi sebagai manusia yang memiliki syahwat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dengan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, tentu ada sebab, yaitu innahu min al mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Hamba-hamba kami yang dipilih. Hamba-hamba kami yang karena perbuatan dan amalnya ikhlas semata-mata pada Allah. Fabil ikhlasu lillah ta'ala kanat najatuhu alaihi salam. Falantum ya masyarakat syabab wa tablarun. Dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Yusuf mendapatkan keberuntungannya. Mendapatkan keselamatan dari Allah sehingga selamat dari perbuatan zina. Bagaimana wahai anda, wahai para pemuda, apakah anda termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran tersebut? Ya. Wal antum ya masyarul fatayat mutabira wahai kalian para wanita bisakah kalian mengambil pelajaran dari ini kam min syabab fatayat man la yastati'a ghadda basarihi wa ma faqa berapa banyak dari pemuda dan pemudi yang tidak mampu untuk menahan pandangannya bahkan lebih daripada itu lebih-lebih pada zaman sekarang kita lihat subhanallah Jangankan di pasar-pasar, di masjid-masjid, di majelis taklim pun, ya terkadang terlepas para wanita dari menjaga dirinya, terlepas laki-laki kita dari menjaga diri kita. Dan semua itu disebabkan apa? Bisa babi ikhlasi ikhlasilillah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Penyebabnya adalah tidak adanya atau kurangnya keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka keikhlasan ini akan menjadi eh, penentu utama faktor yang paling besar di dalam menentukan kesuksesan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menyelamatkan seorang dari musibah yang sudah dialaminya sebagaimana tiga orang masuk gua akan menyelamatkan seorang dari bala yang akan dialami sebagaimana dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Di samping itu juga akan membawa keberhasilan bagaimana kita lihat seorang pemuda ya orang pemuda ketika pada zaman uh, Bani Israel ya sebagaimana hadis dari Suhaib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda karena malikun fi man kana Dulu ada raja sebelum kalian. Wa kana lahu sahir. Dia punya tukang sihir. Falamma kabura qala lil malik. Ketika umurnya sudah tua, sudah lanjut usia, sang raja, sang tukang sihir ini mengatakan kepada raja, ini qad kaburat. Ini qad kabir. Fab'as ilayya gulaman wa alimuhu as-sihr." Aku sudah usia lanjut. Maka utuslah, utuslah kepadaku seorang pemuda, aku akan ajarkan kepadanya sihir. Faba'asa ilaihi gulaman yu'allimu. Kemudian diutuslah kepadanya seorang gulam, yaitu seorang pemuda, di mana mengajarkan kepadanya tukang sihir dengan ilmu sihirnya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahib wa qa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Maka ketika sampai di jalan ya dia bertemu dengan rohib dan duduk bersamanya dan mendengarkan perkataannya, mendengarkan dakwahnya, itu tentang dakwah tauhid. Kemudian membuat kagum apa yang diucapkan oleh sang sang rohib oleh sang rohib tadi. Wakana ida atas sahir marra bir rahib Ketika dia mendatangi tukang sihir, ya, maka dia berhenti dulu, ya, mampir dulu ke tukang ke rohib tadi faida atas sahir dorabahu karena dia terlambat mendatangi tukang sihir maka tukang sihirnya marah dan memukulnya fasakadzalika ila rohib lalu dia mengeluh kepada sang rahib faqala idza khasyitas sahir faqul habasan yahli maka sang rohib memberikan memberikan saran kalau engkau takut kepada tukang sihir takut terlambat datang kepadanya katakanlah bahwa keluargaku telah menghalangi aku sehingga aku terlambat wa idza khasyita ahlaka fakul habasani sahir. Kalau kau takut kepada keluargamu karena yang terlambat, katakan kepada mereka yang telah menahanku adalah tukang sihir. فبينما هو على ata إذ أتى على دابة habasatin nas. Kemudian ketika dalam keadaan seperti itu, ya dia tiba-tiba melihat ya ada dabbah azimah yaitu hewan yang sangat besar yang menghalangi perjalanan manusia. Faqala Lalu pemuda ini mengatakan al-yaum ahla mustahir afdal amir rahib afdal. Hari ini aku akan tahu ya siapa yang lebih utama, apakah rohib atau tukang sihir. Ya, kemudian fakoh hajaran lalu pemuda ini mengambil batu fakola Allahumma inkana amr amru rahib ahabu ilaika min amri sahir sabtul hadad dab. Ya Allah, ya apabila apa yang disampaikan rahib ahabba ilaika lebih engkau cintai lebih engkau sukai dibandingkan perkara tukang sihir daripada ilmunya tukang sihir maka bunuhlah dabba ini hewan besar ini hatta yang bianna sehingga orang bisa lewat paromaha faqatalaha wa madannas kemudian dia melemparnya dan membunuhnya lalu orang-orang bisa lewat fatarrahif akhbarahu lalu dia datang kepada pendeta tersebut dan mengabarkannya dan berkatalah faqala rohib Wahai anakku, Rohim mengatakan, antal yaum afdal minni. Engkau sekarang ini lebih utama dariku. Qad balagha min amrika ma'ara. Sudah sampai urusanmu, apa yang aku lihat. Wa innaka satubtala, bahwa engkau akan diuji, akan mendapatkan cobaan. Fa'in umtilita fala tadulla alayya. Kalau engkau dapat ujian nanti, jangan engkau nunjuk kepada kepada aku. Artinya, janganlah bawa-bawa diriku. Wa kanal yabriul akma wal abros. Ya, maka gulam ini anak anak anak muda ini bisa e, menyembuhkan orang yang buta ya dan juga bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit wajadawin ya, nas min syair adwa maka dia bisa mengobati orang dari berbagai macam penyakit sehingga apa sehingga fasami aja lisulil malik karena qad ama dan uh, petinggi dari raja tersebut mendengar keadaan pemuda ini dan dia buta, lalu dia mencoba untuk mengumpulkan hartanya yang banyak, lalu mengatakan kepada sang pemuda, kalau engkau bisa menyembuhkan aku dari buta ini, ya, maka aku akan berikan semua hartaku ini. Apa kata sang pemuda tadi? Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyembuhkan penyakitnya yaitu dikembalikan penglihatannya. Lalu sang uh, petinggi raja ini mendatangi Malik, mendatangi raja, duduk di sampingnya dan raja terkejut melihat dia bisa melihat kembali dan bertanya, "Siapa yang telah mengembalikan pandanganmu?" Apa jawabannya? Robbi, Yaitu Robku. Ditanya oleh sang raja, "Apakah kau ada Rob selain aku?" Ada kau punya ketuhan selain diriku? Apa katanya? Robbi wa Allah. Robku dan Robmu. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ya. Kemudian disiksalah sang petinggi raja tersebut. Ya. Akhirnya sang petinggi tersebut menunjuk kepada sang pemuda tadi. Kemudian sang pemuda dibawa ke raja. Ya. Wahai anakku, telah sampai sihirmu. Engkau bisa menyembuhkan orang buta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, bisa berbuat begini dan begini. Apa kata anak muda ini? Dengan tawaduknya dia mengatakan, sesungguhnya aku ini la asfi ahadan innama yasfi Allah. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia terus begitu sampai dia disiksa. Ya. Lalu dia menunjuk kepada sang rohib. Rohib dibawa, didatangkan. Dikatakan kepada sang rohib, kembali engkau kepada agamamu. Maka sang rohib tidak mau. Lalu diminta, ya, yaitu gergaji. Ya, gergaji, kemudian diletakkan gergaji di kepalanya, dan dibelalah kepalanya, subhanallah, sampai terbelah. Kemudian sang petinggi raja tadi juga demikian, didatangkan, dibawa kepada sang raja, disuruh kembali kepada agama nenek moyangnya, tidak mau. Kenapa? Karena iman sudah tertancap. Kenapa? Karena iman sudah ada di dada. Subhanallah. Sehingga apa? Harus mendapatkan cobaan. Diletakkan gergaji di kepalanya dan dibelah menjadi dua. Lalu sang pemuda ini didatangkan, disuruh kembali kepada agamanya tidak mau. Lalu dipanggillah beberapa tentara raja, kemudian disuruh bawa, yaitu bawa dia ke gunung. Idhabu bihi ila jabal, kada wa kada, fas'adu bih, bawa ke gunung. Bawa ke gunung dia. Kemudian sesampai di puncak gunung, suruh untuk dilemparkan. Sang raja menyuruh kepada tentaranya agar melemparkan pemuda tersebut. Ya. Dan pemuda ini ketika sampai di puncak gunung dia berdoa Allah makfinihim bimasyita. Ya Allah selamatkan aku dari mereka sekehendakmu. Kemudian gunung pun bergetar dan mereka jatuh dan pemuda tersebut selamat. Kemudian pemuda tersebut datang lagi kepada sang raja dan sang raja bertanya, "Apa terjadi dengan tentara-tentara dengan teman-temanmu yang membawamu tadi?" Apa katanya? Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Lalu diserahkan kepada tentaranya ya untuk dibawa ke laut. Kemudian dikatakan kepada mereka, bawalah dengan sebuah satu perahu, lemparlah sampai di laut. Ketika sampai di laut, ya perhatikan di sini ombak menerjang justru yang terlempar tentara-tentara raja dan anak muda diselamat kembali lagi ke raja ya kembali lagi ke raja sehingga ketika kembali lagi ke raja, dia mengatakan, inna kau biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Kamu tidak bisa membunuhku sampai engkau mengerjakan apa yang aku suruh kepadamu. Apa kata raja apa itu? Kumpulkan manusia semuanya. Kumpulkan rakyatmu di satu tempat. Saliblah aku di satu pohon. Lalu ambillah satu batang panah ya dari tempat panahku ini, lalu letakkan batas batang panah tersebut, yaitu di busurnya, dan lepaskan dengan mengucapkan Bismillah Rabbil Ulam, dengan nama Allah, Tuhan anak muda ini. Kemudian dilemparlah, kemudian mengenai pelipisnya, dan matilah anak muda tersebut. Ya. Kemudian apa? Sang raja ini mengatakan, ya, mengambil apa namanya eh, busur panah dan melemparkan atau me menembakkan kepada anak muda ini dan alhamdulillah anak muda tersebut apa namanya dan anak muda tersebut meninggal kemudian apa yang terjadi semua manusia yang melihat mengatakan aman nabi robbil gulam ah, kami beriman kepada Tuhan anak muda ini kemudian sang raja kaget dengan melihat seperti itu apa yang dia khawatirkan terjadi yaitu manusia sudah beriman lalu dia murka dan menyuruh membuat parit-parit dari api Kemudian dimasukkan semuanya orang-orang yang tidak mau kembali kepada agamanya sampai pada akhirnya adalah ada seorang ibu yang membawa anak kecil, membawa bayi mau masuk ke jurang api, dia ragu. Namun Allah memberikan pertolongan dengan mengatakan, "Ya ibu ya umma, isbiri fa'inna innaka haq." Wahai ibu, sabarlah engkau, sesungguhnya berada di atas kebenaran. Subhanallah hadis ini sahih ya, riwayat Muslim dengan sangat panjang ini menunjukkan ketika sang pemuda ini ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, ikhlas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Apa itu? Di antaranya Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk mengobati orang yang sakit. Kemudian subhanallah Allah memberikan kemampuan Allah memberikan karunia yang sangat besar dengan dia berkorban dengan keikhlasan dia mengorbankan dirinya orang semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang ibu yang membawa anaknya dengan keikhlasan dia beriman kepada Allah sehingga dia berani berkorban namun ragu karena membawa bayi untuk masuk ke jurang api, Allah mendatangkan pertolongannya untuk mengangkat keraguannya, yaitu apa? Yaitu anak kecil tadi bisa ngomong, ya, sehingga sang ibu tadi yang ragu untuk masuk bertambah yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ragu lagi. Maka ini merupakan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak harus dicicipi ketika orang itu masih hidup. Bahkan sudah meninggal, baru pertolongan Allah datang. Dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ya, bisa dirasakan bukan hanya ketika masih hidup saja, tapi setelah meninggal. Orang beriman, bisa beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya mengalir itulah pertolongan Allah suruh Allah yang surkum yusabbit aqdamakum kalau kalian menolong agama Allah maka Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kedudukan kalian namun memang kita untuk bisa ikhlas untuk kita bisa melakukan ibadah secara mata-mata karena Allah Subhanahu taala tidaklah semudah itu perlu perjuangan dan perlu pengorbanan sebagaimana yang dilakukan anak muda ini am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu mahu mata Rasulullah ala inna Rasulullah qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian-ujian sebagaimana menimpa orang-orang dahulu? Mereka disiksa, digergaji hidup-hidup, dimasukkan ke api dan keadaan hidup-hidup. Subhanallah, ditombak kemaluannya Sumayyah. Ditindih dengan batu besar, Bilal bin Rabah di atas padang pasir yang sangat panas. Perjuangan perlu keringat, perjuangan perlu pengorbanan. Semoga Allah SWT menjaga kita, memberikan pertolongan kepada kita, kemudian bisa memberikan keikhlasan dalam beramal, meskipun kita harus selalu takut bahwa kita tidak bisa bisa melakukan amal dengan ikhlas. Maka perhatikan begini, ikhwan, kata penulis Fandur kaifa kana Allah yastajibu da'wat al-mukhlisah bagaimana Allah Swt mengabulkan doa ini doa-doa orang yang ikhlas wa kaifa kanat sunan al-kauniyah tatabaddal wa tataghayyar bisabab al-ikhlas ta'ala bagaimana yaitu sunan al-kauniyah bisa berubah ya bisa berubah berganti disebabkan dengan ikhlas bagaimana terjadi kepada anak muda tadi di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari gangguan atau dari uh, cobaan yang diberikan kepadanya mau dibunuh oleh banyak orang, tapi terbalik yang terbunuh adalah mereka. Ini semua karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab keikhlasannya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Demikian juga dengan kisah-kisah yang lain. Kisah Nabi Ibrahim bersama istrinya ketika meninggalkan anaknya Ismail dengan istrinya yaitu ibunya Ismail di tempat yang tidak ada tanaman di situ, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan kecuali yang cukup dimakan saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sehingga kita lihat bagaimana keadaan negeri Mekah sampai sekarang. Air zam yang memang diminum oleh berjuta-juta umat manusia. Itu semua disebabkan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam berdakwah dan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dinikmati oleh anak cucunya sampai sampai sekian ribu tahun sampai sekian ratus tahun. Subhanallah. Maka tidak ada jalan kecuali kita mohon ampun kepada Allah atas segala apa yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita apa ya, yang terjadi pada diri kita di dalam kita beramal tidak ikhlas karena Allah lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita karena kita manusia yang sangat lemah dan kita jangan bosan-bosan untuk selalu mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah karena kita adalah orang yang lemah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati tetapkan aku di atas agamamu wahai zat yang hidup dan berdiri sendiri. Dengan rahmatmu aku istighosah minta kepada engkau ya Allah perbaiki semua urusan jangan kau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kita berdoa kepada Allah ya Allah kami berdiri kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan mohon ampun kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu. Maka para jemaah pendengar roja yang dimulai Allah Subhanahu wa taala orang yang cerdas adalah senantiasa selalu berpikir bagaimana amalnya bisa diterima oleh Allah. Bagaimana amalnya tidak sia-sia begitu saja. Qul hal nabiyukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi dalam kehidupannya tapi dia merasa sukses, merasa berhasil. Mereka lah orang tersesat dalam kehidupan dunianya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Al-Adi. Tafadhol. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan yang sangat bermanfaat sekali di sore hari ini. Dan langsung saja Ustaz ya, kita masuki sesi ya, tanya jawab ya, karena waktu eh, ya. yang uh, terbatas. Ya. Betul. Ya, Baik bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan menelpon kami di 8236543 untuk lain telepon atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Yang pertama Ustaz dari Bapak Ahmad di Jakarta Selatan. Uh, beliau awam dalam agama dan meminta penjelasan mengenai arti dari tawasul dan tazkiyatun nufus yang sedang kita bahas di sore hari ini. Iya. Iya. Uh, adapun makna dari tazkiyah dari kata zakka zakki yaitu membersihkan. An-nufus jamak dari kata an-nafas yaitu jiwa. Ya, yang maknanya membersihkan jiwa kita sebagaimana firman Allah wa nafsi wa ma Allah bersumpah atas nama nafsu demi nafsu dan yang meluruskannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya Allah mengaruniakan kepada nafsu pada jiwa kita ini yaitu keburukan dan kebaikan ketakwaan qad aflaha man zakkaha maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya qad khaba man dassaha dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dan jiwa atau nafsu ini wa ma ubarri nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' Ya. Aku tidak melepas dari nafsuku, kata Nabi Yusuf. Dan sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong orang untuk berbuat jahat, berbuat jelek. Illa ma rahimah Rabbi. Kecuali yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Rabbku. Maka kita perhatikan kepada Bapak penanya, bukankah kita ini cenderung untuk selalu ikut mengikuti nafsu berbuat jelek ketika mau melakukan ketaatan berat, ketika mau melakukan maksiat lebih mudah. Nah itulah nafsu. Maka nafsu ini perlu di, dibersihkan. Sehingga kita dengan cara apa? Di antaranya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rawahu Muslim. Ya Allah berikan kepada nafsuku yaitu ketakwaannya. Jangan yang fujur, jangan yang dosa, tapi yang baik. Dan bersihkan jiwaku di situ ada ria, ada sombong, ada sum'ah, ada berbagai macam keburukan yang bermula dari nafsu kita. Ya. Maka kita minta kepada Allah, bersihkan jiwaku, ya. dan engkaulah zat yang paling baik membersihkan jiwa, dan engkaulah yang memiliki dan menguasai jiwa ini. Karena kita, hati kita berada di antara jari jemari Allah. Inna kulu ibni Adam di isbi'ai min asabi'ir rahman bahwa hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yasrifu haitsu yasha, rawahu Muslim. Kapan Allah akan memalingkannya? Kita minta kepada Allah. Itulah makna dari tazkiyatu an-nufus. Adapun makna dari tawassul adalah kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan perantara. Di mana perantara itu ada dua macam yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Ya disyariatkan ada ada tiga perkara. Yang pertama dengan amal soleh yang sudah kita sebutkan tadi. Amal soleh itu amal yang kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Itu amal soleh. Yang kedua kita bertawasul dengan asmaul husna sebagaimana firman Allah walillahi al asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, berdoa dengan nama-nama itu. Misalkan Allah punya nama Ar-Rahman, kita minta kasih sayang Allah, kita berdoa, Ya Rahman, Irhamna. Kemudian Allah punya nama Al-Ghafur atau al ghafar Ya Ghafar, Ighfirli. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni aku. Sehingga jangan meminta rahmat kepada Allah tapi menggunakan namanya ya mutakabbir irhamna tidak bisa nggak sesuai sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman Saimin wajak yang mau sombong sayangi aku nggak pas kalau kita minta kasih sayang maka kita memanggil nama Allah, Ya Rahman, Irhamna. Kemudian bertawassul dengan apa? Dengan doanya orang yang soleh. Doanya orang beriman. Itu tawassul yang dibenarkan. Ada tawassul yang salah. Yaitu tawassul dengan diantaranya dengan orang mati. Ya, maka sebagaimana uh, Allah berfirman bahwa orang-orang musyrik Quraisy itu mereka juga menafikan atau menolak kalau mereka dikatakan menyembah kepada mereka dengan mengatakan ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak nyembah mereka, tapi maksudnya uh, mereka yang di kuburan atau berhala-berhala yang tadinya itu adalah orang soleh kemudian dijelmakan dengan bentuk berhala-berhala seperti Latta wal Uzza kita lihat dalam sejarah lihat dalam sejarah kitab sejarah seperti uh, eh, Rohingul Maktum oleh Syekh Al-Mubarakfuri, maka itu adalah nama-nama orang soleh yang dulunya bikin roti untuk orang haji. Setelah meninggal, dikenang, dan dibikin patungnya, dan dijadikan perantara dalam dia menyembah kepada Allah. Oleh karena itu mereka juga nolak, kami nggak nyembah patung-patung itu. Mana butuh Kami nggak nyembah orang-orang di kuburan. Mana butuh Apa tujuannya? Illa liyukorribuna ilallahi zulfa kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Dan Allah menyindir kepada mereka, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka telah menyembah kepada zat yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bala. Tapi mereka mengatakan bahwa yang disembah tadi ya apa? Wa haula syufa'auna indallah, bahwa mereka itulah syufa'auna yaitu penolong-penolong kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Itulah namanya tawasul yang dilarang dan tawasul yang dibolehkan dan disyariatkan sebagaimana sudah kita sebutkan di depan. Demikian. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh Bapak Ahmad di Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya yang kedua Ustaz, Baik. mengenai uh, zina yang tadi dibahas di awal dan di pertengahan pembahasan dari seorang ikhwan di Cikampek Ustaz sebelum mengenal sunnah saya pernah berpacaran dan sering melakukan eh, zina atau hubungan intim dan sekarang saya ingin bersungguh-sungguh untuk bertaubat dan saya bermaksud untuk menikahi wanita tersebut apakah sah dalam syarat Islam Ustaz? Ya, nah Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu dan kita semua ya ikhwan baik yang muda maupun yang tua, semua kita harus takut dengan yang namanya perbuatan zina. Kita tahu siapa Sa'id Idul Musayyib rahimahullah ta'ala kibar tabi'in yang sudah berumur waktu itu 70 tahun dan beliau buta dan mengatakan yang paling aku takuti fitnahnya wanita. Maka kita semua harus takut dengan dengan zina. Bagaimana orang yang sudah seperti itu? Bertobatlah pada Allah dengan tobatan nasuha dan jangan ngomong-ngomong kepada yang lain kalau sudah berbuat demikian ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tutuplah semuanya dan minta ampun dengan taubat nasuha ya dan jangan putus asa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wahai para hamba yang melampaui batas yang banyak berbuat dosa jangan putus asa dari rahmat Allah Allah mengampuni dosa semuanya asalkan apa dengan sungguh-sungguh dengan taubat dan nasuha ikhlas kemudian menyesal kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, tidak mengulangi kembali, tidak ada keinginan untuk mengulangi kembali. Ya, kalau berkaitan dengan hak manusia dikembalikan. Nah, bagaimana kalau dia mau menikah, maka hukumnya boleh ya, menikah dengan wanita yang sudah pernah dizinai. Ada syarat-syarat tertentu, Ustaz? Bagaimana? Ada syarat-syarat tertentu? Tidak, tidak, tidak ada syarat-syarat ya. ya. Kecuali apa? Kecuali apa? Dia gak usah ngomong-ngomong. Lebih baik gak usah ngomong-ngomong. Seandainya ngomong kepada hukam, kepada penguasa, kemudian uh, apa namanya sudah mengaku karena zina itu yang kalau memang dia pernah menikah dua-duanya atau salah satu yang sudah menikah maka hukumnya dirajam. Kalau tidak ya maka dipukul. Kalau memang belum pernah menikah dipukul satu sekali dipisahkan selama uh, setahun itu hukumannya. Kalau seandainya itu terdengar oleh hukam dan dia dilakukan hukum tersebut. Tapi di sini tidak dilakukan seperti itu. Semoga Allah Taala memberikan uh, apa namanya pertolongan kepada kita ya, dan bisa dilakukan hal itu. Nah, namun kalau tidak ya sudah jangan ngomong dan menikah ya, dan menikahlah, tidak ada masalah. Ya, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut asar-asar dari para sahabat yang antara uh, Abdullah bin Abbas ya, dan lain sebagainya boleh menikah dengan orang yang disinahi. Namun eh, terjadi juga pendapat yang mengatakan ya kalau terjadi penghamilan maka dikatakan tidak boleh karena apa? La itu al hamil hatta tabok tidak boleh orang yang hamil di, di apa namanya disetubuhi sampai dia melahirkan. Allah alam dan lidariah ya maka hendaklah jangan sampai uh, eh, berbudah mudah untuk melakukan seperti itu. Wallahu alam. Ya. Nah, Kemudian untuk selanjutnya sudah ada Bapak Ajat di Kalibata. Ustaz, halo Bapak. Halo. halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di zaman fitnah seperti ini Pak Ustaz. Saya mohon nasihatnya Pak Ustaz. Uh, sekarang kita keluar kemana-mana banyak wanita berpakaian seperti telanjang Pak Ustaz. Ya. Itu kan termasuk dina mata Pak Ustaz. Ya. Nah tolong nasihatnya Ustaz, bagaimana cara menghindarnya, gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya mengenai wudhu basur saja ya. Iya betul iya, ya. silakan. Uh, ya sebagaimana Allah berfirman, kulil lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Wahai orang beriman adalah menundukkan menundukkan sebagian pandangan dan menjaga kemaluan. Maka di sini untuk menghindari itu adalah kita ya memang tidak bisa dihindarkan kalau sudah keluar dari rumah ya hanya iman saja yang yang menjaga kita kalau iman kita benar-benar berada di atas insya Allah mata kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau kita mau menjaga Allah Allah Taala akan menjaga kita ya ya yahfadka jaga Allah Allah akan menjagamu ya boleh pandangan pertama lakal ula walaisat lakukan saniyah pandangan pertama boleh namun pandangan kedua dan berikutnya tidak dibenarkan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita senantiasa uh, dengan rasa takut kepada Allah dan orang yang menjaga pandangannya maka akan dijaga oleh Allah apa namanya firasahnya. Firasatnya akan dijaga. Barang siapa yang selalu menjaga pandangannya, maka firasatnya akan diberikan tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, Ustaz berkaitan dengan uh, riwayat gulam yang tadi disampaikan oleh Ustaz di akhir pembahasan yeah. Iya. mohon penjelasan atas syubhat uh, riwayat si Gulam dijadikan dalil oleh Firqa Khawarij untuk melakukan bom syahid atau bom bunuh diri dari Abu Zahra di Gunung Putri. Silakan Ustaz. Iya. Ya tidak bisa di sini untuk melakukan bom bunuh diri, ya. Coba bom bunuh diri bukan bukan bukan saya itu itu apa namanya sebagai pembenar-pembenar dari mukodimah ke mukodimah yang salah. Pertama coba mereka melakukan itu mengkafirkan negara dulu, mengkafirkan pemerintah, baru membolehkan semuanya itu. Ya, itu dari mukadimah, mukadimah itu sudah yang salah. Sebagaimana di dalam kitab uh, Asaru Asar al Kawalin Al-Wadaiyah oleh Syekh Dr. Khalid Ambari. Ya, kemudian kalau di, dikiaskan kepada atau melihat istimbal kepada ini tidaklah benar, ya. Kalau ini ya orang ini adalah mengorbankan dirinya jelas di situ ada manfaat yang besar ya ada manfaat yang besar pertama yang kedua ya seandainya ini bisa dijadikan sebagai dalil yang kedua ini merupakan uh, apa namanya syar'uman uman syariat orang-orang sebelum kami apakah itu termasuk syariat kita ya adapun keikhlasan sesuai dengan syariat kita adalah syariat kita kalau tidak maka tidak ya maka hal ini harus dilihat dari sisi itu dan sehingga tidak bisa lebih-lebih dalam keadaan yang sangat pelik begini tidak mudah bagi seorang yang awam seperti kita untuk bisa semaunya kita beristimbat ya sebagaimana dalam dalam istilah hadis disebutkan ruwaibidah ruwaibidah alladhi eh, rajulun tafih kalam an amrin ammah ya seorang yang tafih ya seorang yang yang yang kecil ya tidak, ber, tidak, ada harganya tapi berbicara tentang perkara besar tentang jihad dan lain sebagainya itu perkara pelik tidak mudah langsung beristimbat seperti itu ya dan ini kalau seandainya ini bisa dijadikan dalil kita lihat ya bahwa ini sini adalah al maslahah ar rajihah ya jadi al maslahah ar rajihah muqaddamatun ala al mafsadah al marjuhah ya bahwa di sini kemaslahatan yang kuat di, dikedepankan, didahulukan daripada mafsadah yang kurang kuat. Artinya dia meskipun mafsadah ya, bisa melakukan seperti itu karena apa? Ada masalah yang kuat, yang besar. Ya. Maka di sini tidak semudah yang orang untuk mengambil istimbar kepada ini tentunya perkara-perkara besar seperti itu harus kembalikan kepada kepada ahlinya sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-83 wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bi la rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ketika datang kepada mereka yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan ya masalah bom dan apa aman dan ketakutan meresahkan langsung disebarkan langsung ayo kita bom bunuh diri ayo kita boikot langsung seperti itu seandainya kembalikan mereka kepada Rasul Rasul tidak ada kepada ulul amr. Ulul amr itu para ulama. Ya, karena apa? La'alimahul ladina. La'alima. Lamu taqid. Benar-benar akan tahu. Dengan apa? Dengan ilmu. Alima. Ya, La alimahu akan benar-benar tahu dengan ilmu siapa? al Alladina yastanbitunahu minhum. Mereka orang-orang yang bisa beristinbat. Apa itu makna istinbat? Makna istinbat dari kata istinbat yaitu apa? Istikhrajul ma' minal ardi mengeluarkan air, upaya untuk mengeluarkan air dari tanah alias menggali sumur. Kalau konteksnya di Jaziratul Arab bukan perkara mudah orang menggali air dari sumur, perkara yang sulit. Jangan di situ, di sini saja nggak mudah orang menggali sumur. Nah maka kata istinbat yaitu uh, dipakai dalam masalah mengambil istinbat, mengambil apa namanya keputusan-keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan, mengambil kebijakan hukum, ketetapan hukum terhadap suatu persoalan yang sangat pelik Ya, dan itu tidak tidak tidak semua orang bisa. Ya, harus dikembali pada kepada para ulama dari sisi maslahah, dari sisi mafsada, dari berbagai macam sisi. Ya, tidak tidak seperti bidah rajulun tafih yatakallam an amrin amma. Yaitu seorang yang remeh berbicara perkara besar, subhanallah dan kita mudah-mudahan bisa, terlepas dari perkara itu dan mudah Allah SWT mengampuni kita kalau kita terjatuh kepada perkara tersebut. Allahu a'lam. Ya, baik. Ustaz Jazakallah khairan atas jawabannya. Kita kembali beralih ke penelpon. Untuk selanjutnya sudah ada Umun Nisma di Kebayoran Lama. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Agak diperkeras suaranya, mohon maaf Ibu. Ya, ini saya agak menyimpang pertanyaannya Ustaz. Uh, apa benar ada yang bilang katanya, ini kan kita mau menyambut bulan Muharram Ustaz. Uh, katanya bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Terus yang kedua, apakah benar juga uh, dulu Rasulullah juga pernah meng, uh, menjalankan saum di bulan Muharram, untuk bulan Muharram. Nah itu bagaimana caranya dan beberapa uh, dan berapa hari itu mengerjakannya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadul Ustaz. Ya, ini Afan nggak masuk sama sekali ke ke, ya. ke ya. Baik, ke saya nggak masuk, masuk saja. Ya. Anda ulang iya, ya, saja. ya. ya Pertanyaannya adalah apa benar bulan Muharram adalah bulannya Allah? Dan adakah saumnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan tersebut Ustaz? Kalau memang ada, berapa hari? Demikian Ustaz. Iya. Uh, adapun puasa di bulan Muharram itu adalah pada tanggal ya 10 ya dan juga Nabi juga mengatakan kalau aku bisa pada tahun depan hidup pada tanggal 9 ya itu ada puasa di bulan Muharram ya demikian ada pun juga bulan Allah benar dan kita berpuasa di tanggal 10 ya dan juga bisa di tanggal dengan tanggal 9 nah itu tapi Ibnu Qayyim al juga mengatakan kalau bisa kalau mau ya 10 sama 11 ya atau 10, 9 sama 10 atau 9 10 11 tapi dalil mengatakan entah tanggal 10 ya dan juga 9 demikian Allah alam Ya, kita beralih ke pesan singkat Ustaz ya. Apakah ada dalilnya wanita yang tidak boleh bekerja bila tidak diizinkan oleh suaminya Ustaz? Iya. Ya tentu orang seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan seizin suaminya. Ya dia tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan seizin suaminya. Pokorna fi buyutikunna, adalah dia tinggal di rumahnya. Adapun kalau misalkan suaminya mengizinkan untuk bekerja, maka gak ada masalah asalkan pekerjaan tersebut halal dan tidak ada fitnah, ya dan tidak mengganggu rumah tangganya. Kalau itu mengganggu suaminya ridho gak ada masalah sebagaimana uh, jadi pada sahabiyah ya yaitu Asma ya ketika membantu suaminya mencari kayu bakar ya hadis riwayat Imam Muslim dan bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW kemudian mau diantarkan oleh rombongan tersebut tapi dia menolak dan suaminya mengatakan menyampaikan kepadanya seandainya kamu mau aku cemburu tanya suaminya tersebut dan ini menunjukkan bolehnya wanita keluar rumah dan juga membantu suaminya demikian Allah alam ya masih dari pesan singkat juga Ustaz ya kita angkat mengenai uh, ria Ustaz apabila kita E, beribadah kemudian muncul perasaan ria, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membatalkan e, ibadah tersebut atau tetap meneruskan ibadah tersebut? Ya. Jangan sampai membatalkan ibadah la tubtilu amalakum, jangan membatalkan amal-amal kalian apalagi hanya dengan ria. Maka dengan cara apa? Sebagaimana nasihat dari seulama besar yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman, maka kita lawan terus dengan kita apa? beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. dan sampai kita berhenti beramal karena takut ria. Justru kata Hudzal bin Iyad, orang yang meninggalkan amal karena manusia itu ria. Ya, artinya orang yang meninggalkan amal karena takut ria, yaitu ria. Sehingga kita jangan sampai meninggalkan amal karena manusia. Ya. Karena kalau orang meninggalkan amal karena takut ria, karena manusia, dan itu termasuk ria juga. Oleh karena itu, tetap kita beramal, tetap kita beribadah, dan kalau kita dibisikin oleh perasaan-perasaan yang seperti itu, kita mohon ampun kepada Allah dan berdoa seperti yang diajarkan Nabi tadi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan mohon ampun kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Demikian. Allah Baik, jazakallah khairat atas jawabannya. Kami teruskan dengan pertanyaan dari pesan singkat. Ustadz, uh, eh, bapak saya pernah bernadar dengan nadar, beliau mau sholat ketika penyakitnya sudah sembuh. Dan alhamdulillah setelah sembuh, uh, bapak memenuhi nadarnya. Akan tetapi karena beliau orang awam, beliau ikut-ikutan dalam kebedahan Dan sekarang beliau futur kembali dan tidak mau sholat lagi. Apa yang harus kami lakukan? Mohon nasihatnya. Iya. Uh, memang nadar itu wajib dilakukan ya kecuali nazar maksiat. Sebagaimana Allah berfirman, Nabi bersabda, Aufi bin Nazrik, tunaikan nazarmu itu. Namun masalahnya, gak boleh orang yang gak sholat, kemudian kalau memang ini saya mau sholat, ya sholat gak perlu nazar. Pakai nazar atau tidak, sholat harus dikerjakan. Tapi berhubung karena orang awam, kemudian apa harus dilakukan oleh anak-anaknya ketika melihat keadaan begitu, lebih-lebih sekarang sudah futur lagi melihat keadaan orang tuanya, maka bersabar untuk memberikan nasihat dengan cara yang lembut, kemudian juga bersabar untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebahagiaan yang paling besar sebagaimana yang sama bin Baz rahimahullah taala adalah kalau kita menjadi perantara ya orang-orang dekat kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala seperti seorang anak menjadi perantara ayahnya mendapatkan hidayah Allah, seorang anak menjadi perantara ibunya mendapatkan hidayah dari Allah, kakaknya, adiknya, pamannya, tantenya dan lain sebagainya. Bagaimana Nabi, uh, kisah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana beliau senantiasa berdoa kepada Allah dan juga minta doanya kepada Nabi SAW agar mendoakan ibunya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya Allah menurunkan taufik dan membuka dada ibunda Abi Hurairah sehingga masuk Islam dan betapa bahagianya Abu Hurairah sampai beliau menangis ketika pulang dari Nabi mendapatkan ibunya wahai Abu Hurairah tunggu dulu Kemudian mandilah ibunya dan mengatakan setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu gembiranya, begitu riangnya Abu Hurairah dan lari lagi kepada Rasulullah mengabarkan kabar gembira tersebut. Demikian. Baik, saya jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Masih dari pesan singkat Ustaz berkaitan dengan ikhlas uh, kembali dari Bapak Husain di Kebantenan. Ustaz, apakah ada tanda-tanda yang bisa kita lihat apabila amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Iya. Ya kita harus senantiasa merasakan bahwa kita kurang ikhlas sebab sebagaimana sebagian ulama mengatakan seperti Asusi mengatakan kalau orang tersebut sudah merasa ikhlas maka keikhlasannya membutuhkan keikhlasan. Ya. Namun ketika kita di, dihadapkan dengan perkara terdesak, kemudian kita ingat bahwa kita pernah melakukan sesuatu benar-benar tulus dalam mengerjakannya. Benar-benar ikhlas dalam mengerjakannya sehingga kita membutuhkan tawassul dengan perbuatan tersebut, maka kita lakukan. Namun kita jangan selalu merasa so ikhlas. Ya. Justru kita harus takut. Justru kita harus ada khauf. Merasa bahwa kita ini tidak bisa ikhlas Ya. Dan senantiasa harus ada perasaan itu sehingga apa? Orang tersebut selalu merasa dalam keadaan genting kepada Allah, ya. Genting, maka dia senantiasa selalu berlindung kepada Allah, selalu minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dijaga amal-amal ibadahnya sehingga tidak rusak. Ketika dia mendapatkan yang baik, dia bersyukur. Ketika mendapatkan yang tidak baik, ya maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada sebuah sabda Nabi yang juga ada diskusi Allah berfirman, bahwa uh, ya ibadi ya innama huwa a'malukum fiha lakum thumma wafikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah wahai hamba-hambaku itulah amal-amalmu yang aku hitung dan aku balas untukmu barang siapa mendapatkan kebaikan pada amalnya adalah memuji Allah karena kita bisa beribadah dengan baik itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya dan apabila tidak mendapat demikian, maka jangan mencaci maki kecuali celalah dirinya sendiri. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan ibadah kita baik, maka itu semata-mata pertolongan Allah. Sebagaimana pernah suatu saat uh, Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal ibadah yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa katamu? Kata Nabi, ya, <clears throat> laqad sa'altan 'azim. Innahu la innahu la yasirun liman yassarallahu alaih. Sungguh engkau bertanya sesuatu yang besar, tapi itu menjadi mudah dan kecil bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam beribadah ya jangan selalu merasa sok sudah ikhlas justru kita harus takut ya terjerumus kepada perkara tersebut sehingga selalu kita jaga dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jazakallah khairan Ustaz jawabannya Dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang dapat kami ya. ajukan di sore hari ini saja ya, Karena waktu yang terbatas Betul. Eh, dari hamba Allah di Bekasi Ustaz, jika kita ikhlas menerima cacat tubuh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bolehkah kita bertawasul dengan uh, kekurangan fisik tersebut, Ustaz? Iya. Iya benar. Karena apa? Karena ketika kita beramal dengan keikhlasan, ya bahkan kalau orang sabar diambil kedua matanya oleh Allah, penglihatannya, Allah balas dengan surga. Dan semua penyakit apa saja yang yang dialami oleh seseorang, kalau dia bersabar, itu bisa menghapus kesalahannya. Dan itu merupakan apa namanya uh, amal, ya. Karena amal hati diantaranya dengan keikhlasan ya, dengan menerima apa yang e, menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar itu bisa menghapus kesalahan dan itu bisa dijadikan sebagai tawasul kepada Allah untuk kita mohon kebaikan-kebaikan yang lain ya Nabi bersabda dalam masalah kesabaran ini ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hamin wala ghammin wala uh, wala adha ya wala hazanin wala ghammin hatta syauqatu syauquha illa ghafarallahu biha min khatayahu kama qala sallallahu tidaklah seorang muslim mendapatkan keletihan penyakit kegundahan kesedihan apa saja yang tidak menyenangkan sampai duri yang nusuk kakinya kecuali Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya maka ketika dia bersabar menghadapi cobaan dari Allah berupa diberikan cacat fisik dan sebagainya kemudian dia bersabar dengan itu dan bertawasul karena sabar merupakan juga amal ya sabar merupakan amal bahkan utama seutamanya amal ya di antara amal yang utama adalah kesabaran maka dengan kesabaran kita bertawasul dengan itu dan minta kepada Allah atau fi hidayah minta kepada Allah istiqomah maka itulah bisa sebagai tawasul demikian Nah, saja sekali khairan mungkin itu tadi pertanyaan kita yang terakhir saja ya, dari ya, hamba Allah ya. dikasih. Dan mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita sore hari ini Ustaz Fadol. Iya. Yang pertama kesimpulannya ikhlas adalah kata yang mudah untuk kita ucapkan namun sangat sulit untuk dilakukan. Dan yang paling berat yang dilakukan oleh salafus soleh adalah memperhatikan keikhlasannya dibandingkan banyak banyaknya amal. Ya, sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, seandainya aku tahu satu sujudku diterima, maka kematian lebih baik dariku. Coba perhatikan itu. Seandainya aku tahu satu sujud, satu sujud diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik kematian bagiku. Nah ini menunjukkan bahwa kita jangan terlalu pede untuk bisa mengatakan bahwa kita udah ikhlas. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah ini. Namun tentunya kita harus selalu berbicara dan membicarakan masalah itu. Jangan bosan-bosan untuk bicara masalah ini karena kita tidak tahu di mana titik kita berada. Kemudian yang selanjutnya ternyata dengan keikhlasan itu akan membawakan uh, keberhasilan, keberuntungan, membawakan manfaat baik di dunia maupun akhirat sebagaimana yang dialami oleh uh, tiga orang yang masuk gua oleh anak muda yang berkorban ya kemudian banyak orang beriman dengan keikhlasannya dan juga keberhasilan yang dialami oleh Nabi Yusuf dan banyak sekali contoh-contoh. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita hmm. dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, penuh dengan subhat dan syahwat, subhatnya dun, syahwatnya dunia, syahwatnya harta, syahwatnya kedudukan, syahwatnya macam-macam dan seterusnya. Semoga Allah SWT menjaga kita dan kita benar-benar mohon kepada Allah dan mudah-mudahan dikabulkan, diberikan istiqomah dan as-sabat sampai kita mati dalam keadaan husnul khotimah.